Allah dan utusannya pula dan kalimat kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan roh daripadanya juga bersaksi surga ialah hak neraka ialah hak maka Allah tabaraka wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Akhrajahu. Syarah. Ubar bin Samit Ibn Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abu Al-Walid أحد النقباء أحد النقباء النقباء خنفتنا عزكم الله معناها نقباء جمع نقيب نقيب مفرد artinya al-mufattish an ahwalin nas al-mufattishu an ahwalin nas orang-orang yang meneliti keadaan masyarakatnya. Maksudnya, untuk mengetahui keadaan-keadaan masyarakat itu melalui perantara mereka. Melalui perantara mereka. Itu namanya nukaba jamak naqib. Naqib khanafitin azakumullah istilah yang syar'i digunakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah taala menyatakan dalam surah Al-Maidah فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا maka kami mengutus kalangan mereka 12 naqib orang-orang yang mengetahui ahwaluna keadaan-keadaan masyarakatnya nah naqib kalau sekarang ini khonawidina disebut dengan istilah kepala suku kepala suku di mana kalau kita ingin mengetahui keadaan sebuah masyarakat, kita bisa mengetahuinya melalui perantara orang tadi. Kemudian ikhwanafiddina azakumullah, nakib ini kemudian dipakai oleh orang-orang Sufi ya. dan menjadi masyhur sebagai istilah sufi. Tamam? Mereka memiliki yang namanya nuqaba, nuqaba, nuqaba. Nuqaba menurut orang-orang ya, maknanya ialah man arafa tawafinan nas seseorang yang mengetahui batinnya seseorang mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang wa yukhrijuna ma yughmiruhun nas dan bisa mengeluarkan apa yang dirahasiakan oleh orang lain ini Naqib bin Qaba menurut Sufiyah mereka mengatakan ya kana bin azakumullah raisun nuqaba wa khadir raisun nuqaba wa khadir Pimpinan para nukhaba itu ialah Khadir alaihissalam. Wa alaikum dinazakumullah mustalahun sufi. Baik, adapun Mubarak bin Samit radhiyallahu taala anhu sebagai ahad nukhaba ini melalui pernyataan beliau sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala pernah mengatakan ana ahadun nuqaba alladziina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ana ahadun nuqaba." Saya adalah salah seorang naqib, nuqaba yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Badriyun masyhur. Badri maksudnya seorang sahabat yang ikut perang Badar. Masyhur. Mata birramlah. Ramlah yang bina'azakumullah. Sebuah tempat Madinah di Palestina dekat dengan Lud antara daerah Yafa dengan Al-Quds Yafa dengan Quds namanya Ramlah Ubaidin Ikhwanabidin Azakumullah mati di Ramlah tahun 34 Hijriah walau senatani wa sab'una sanatan dia meninggal pada umur 72 tahun waqila dan dia mengatakan Asya ila khilafati Muawiyah. Dia mengatakan dia mati sampai pada masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa ikhwan disebutkan dengan sifat tila ya dulu ala dha'fih yang menunjukkan kelemahan pendapat ini. Nama ya ikhwan yahtaju ila nazar memang perlu untuk ditengok kembali. Pendapat ini ikhwan azakumullah dibangun di atas beberapa riwayat yang mengatakan Eh, Umar bin Samit ini hidup sampai khilafahnya Muawiyah. Pendapat ini membangun pendapatnya dengan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibn Asakir rahimahullah dalam tarikh Dimashq bahwasanya Umar bin Samit ini pernah menyaksikan peperangan-peperangan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma wa yahtaj ila nazar fi sihhatiha namun perlu tema lagi karena keabsahan riwayat-riwayat tadi. Paham? Tidak perlu tema lagi. Kalau misalkan sahihah, riwayat yang sahihah, maka hadal qaul sawab. Ini benar betul. Ubal bin Samit hidupnya sampai pada masa kekhilafan Muawiyah bin Sufyan. Tetapi kalau riwayatnya dhaifah, lemah, maka pendapat yang pertama yang sawab. Meninggal pada tahun pada tahun 34 Hijriyah di Romalah. Naam, qauluhu man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha 'arifan bi 'arifan li 'amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Pengertian man syahida barang siapa yang bersyahadat dengan la ilaha illallah maksudnya man takallama biha seseorang yang melafatkan kalimat tadi arifan li dalam keadaan dia me me mengetahui maknanya amilan bimuktabaha dan dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya baik secara batin atau secara zahir. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qawlu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tamam kecuali orang yang bersyahad tentang kebenaran wa hum ya'lamun dalam pada mereka memiliki ilmu. Dari sini khanafiddin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya syahadah sebuah persaksian tidak cukup hanya semata-mata persaksian. Tetapi harus disertai dengan al-ilm. Al-ilm bima syahida. Dia mengilmui perkara yang dia persaksikan. Dengan ayat ini, illa man syahidah bil haqqi wahum hum ya'lamun kecuali seorang yang menyaksikan kebenaran dan dia mengetahuinya. Yang kedua, Allah harus adanya telafuk syahadah. At-takallum biha. Adanya upaya mengucapkan, melafatkan persaksian tadi. Kecuali Allah bagi seseorang yang punya uzur, punya uzur yang tidak memungkinkan untuk melafatkannya. Seperti seperti orang yang bisu atau orang yang berucap namun tidak jelas apa ucapannya. Maka dia juga berkhanafidina azakumullah berisyarat atau menulis atau yang yang difahami dari situ tawafnya dia telah bersyahadat. Kemudian khanafidina azakumullah harus disertai pula dengan amalan. Ya'mal fi muqtabaha. Dia harus mengamalkan konsekuensi-konsekuensi daripada syahadat tadi. Maka harus ada tiga perkara ini. Al-ilm, Wattalaffuz wal amal. Harus ada upaya ilmu mengilmui perkara tadi. Yang kedua melafatkannya. Yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Lahir dan batin. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala man nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha. Adapun mengucapkan kalimat ini dengan tanpa mengetahui maknanya wala yakinin wala amal fima taqdih dengan tanpa ada keyakinan dan dengan tanpa ada upaya mengamalkan konsekuensinya min nafi syirik dalam bentuk meniadakan kesyirikan wa ikhlasul qawli wal amal dalam bentuk mengikhlaskan ucapan dan amalan qaulul qalbi wal lisan baik dalam bentuk ucapan hati dan ucapan lisan wa amalul qalbi wal jawarih juga dalam bentuk amalan hati dan amalan yang utama dan faghairu nafi'in bil ijma' maka ucapan itu tidak ada manfaatnya dengan kesepakatan para ulama. Paham ya? Hanya kalau semata-mata mengucapkan saja dengan tanpa ada keyakinan, dengan tanpa ada ilmu, dengan tanpa ada amal, maka main pak. Tidak ada manfaatnya di ijma'. Tamam? Enggak ada manfaatnya dengan kesepakatan para ulama. Illa kecuali. Kecuali karena bin Allah fi mawdhin wahid pada satu tempat yaitu Anda mautih ketika dia melafatkan kalimat ini ketika mau mati Yang sekarat dia melafatkan kalimat la ilaha illallah tamam maka dia yanfa'u sahab bermanfaat bagi dia dan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah maka dia masuk dalam surga nah sehingga sekali lagi khanabatina azakumullah membutuhkan yang namanya amalan. Qala fil mufhim ala sahih Muslim. mana al-qail ya ikhwan? ايش عندكم؟ قال القرطبي fil المفهم على sahih muslim. Siapa ini ya ikhwan? Apakah Imam Qurtubi yang punya tafsir itu? Ada tafsir Qurtubi ya? Tafsir Qurtubi yang kata. Apakah dia orang yang sama? Anda tahu tafsir Qurtubi? Tahu enggak? Anda kan? Tafsir Al-Qurtubi, Tafsirul Ahkam karya Al-Qurtubi. Di sini demikian Al-Qurtubi. Kitab dia Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Huwa wahid, huma wahid atau huma senan. Ini satu orang punya dua karya atau kedua orang. Asal ah, mana tahu? Ah, lagi apa? Asal mana tahu? Lagi sahih. Dua orang. Agar dua orang. Lain-lain itu yang punya tafsir lain, yang punya al-mufhim lain, lain. Man syaikhu man? Man man? Paham pertanyaan saya, man syaikhu man? Siapa gurunya siapa? Artinya dari dua orang ini, mana yang guru, mana yang murid? Mereka, Hah? Yang guru karena penting azakumullah ialah al-mufhim, sahih al-mufhim. Yang ini sebagai syekh, sebagai guru, itu sahibul mufhim. Yang ini sekarang. Muridnya, saya tafsir. Artinya bagaimana? Imam Qurtubi yang menulis tafsir Al-Qurtubi itu pernah belajar kepada Al-Qurtubi hada yang punya kitab Al-Mufhim ala Sahihi Muslim. Kalau ini disebutkan di bawah itu namanya Abdul Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Qurtubi. Kalau yang saya bertafsir, saya ingat saya namanya Abdullah. Siapa begitu? Lain lagi. Masya Allah. Ya, Al-Mufhim ala Sahihi Muslim ini syarahnya syarah Sahih Muslim namanya Al-Mufhim. Tamam? Kalau kamu dapati ya, khonafidina azakumullah al-Imam Nawawi Rahimahullah taala dalam, dalam syarah Sahih Muslim menukil dari Imam Al-Qurtubi, antum jangan salah paham. Jangan merujuk pada tafsir Qurtubi Salah ya, Pak. Tapi merujuknya kepada buku ini. Al-Mufhim syarah Sahih Muslim ada. Al-Qurtubi yang lain, Paham? Hada. Idan, ayyuhuma aqdam? معنى ذلك دوله نووي هذا قرطبي ده يا فاضل القرطبي تاخذ لي معنى ايوه احسنت يا اخنا karena Imam Nawawi menukil dari Al-Qurtubi. Paham? Wal Qurtubi khonabidin azakumullah dalam syarahnya banyak menukil dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Hah? Maksud maksud paham? Paham? Menukil dari Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad punya syarah saya Muslim. Apa judulnya apa? Hah? Ikmalul mu'lim. Salah Sahih Muslim. Ikmalul mu'lim. tamam. Ada huwa. ada ikmalul mulim ada al-Mufhim Nawawi rahimahullah taala dalam syarahnya banyak merujuk pada dua syarah ini Baik, kalau kamu nggak punya fulus silakan nggak punya fulus illa kecuali harus membeli salah satu dari tiga syarah ini syarah Nawawi syarah Qurtubi syarah Qadhiyah salah satunya tok nggak mungkin tiga-tiganya kamu beli yang mana ya ya ya kenapa ya anggaplah kalau uangnya banyak borongan kafe ada masalah kan Sekarang ini masih fulus dan enggak punya uang illa ada fulus yang memungkinkan beli salah satunya. Ima beli yang kopiyah saja atau Al-Qurtubinya saja atau Nawawinya saja. Ini mau beli yang mana? eh Kenapa kau Nawawi? Karena kamu Syafi'i. Eh? Kenapa Nawawi? Ada alasannya. Lebih murah atau bagaimana? eh Ashar Masalah kemasyuran semuanya masyhur. Alasannya apa ini? Ente ya akan afan. Kalau ente punya fulus beli yang mana ini? Caranya qadiyat, al-qurdubi atau kan nawawi? Ayo eh, cindi Kenapa? Hah? Agak tak. Ya, kenapa enggak enggak iya yang mutakadimnya? Sumber sumber rujukannya. Hah? Sudah bagaimana? Dalam? Ayo, ada yang yang yang disebut ya. Maka kita beli syarahnya Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa ya, Pak? Sebab dia mutakhir, datanya belakangan, sehingga dia mengambil dari syarah yang ini, dari yang ini, plus ditambah lagi sama beliau. Sehingga apa? Ashmal wa akmal. Lebih lengkap dan lebih sempurna. Kecuali, katanya saja, perlu ditandih akhtaknya beliau dalam bab as-sifat. utama syur. Yang kedua, akhtaknya beliau dalam bab at-tabarruk bi athar salihin. Ngalap barokah dengan peninggalannya orang saleh. Memang Yang ketiga, yang kronik-kronik usufi ya. Nah, ada sedikit ada di caranya beliau kan Ada. Nah, di antaranya beliau berpendapat bahwasanya Khadir mazal hayya. Amin. Tahu Khadir kan? Alaihissalam yang di zaman Nabi Allah Musa itu. Beliau berpendapat Khadir itu masih hidup sampai sekarang ini. Wah subhanallah beliau menukil menukil pendapat ini dari sufi Wa akarrah. Diisbatkan sama beliau. Subhanallah. Dan internasah. Syarahnya lebih sempurna tapi perlu tanbih. wah ini soal kebir Innaka akan apa mu'ad? Ayyuma mahsan Syarh al-Nawawi atau syarh al-Hafiz Ibn Hajar. Mu'ad. Ayyuma mahsan Syarh al-Nawawi adakah syarahnya al-Hafiz al bukhari الحافظ alasannya belum tentu yang lebih akhir itu kemudian lebih ahsan waduh wanahnu lebih terakhir jiddan dari mana kita punya apa Allah nah alasan yang lain bukan dari si Ustaz Bukharinya dari syarahnya banyak alasannya ya kawan yang jelas la hijrata ba'dal fath Faham? Alasannya banyak. Kalau Al-Hafidh Ibn Abidin Azzaikumullah dalam syarah saya bukunya itu beliau membahas tentang uh, riwayat. Paham ya? istilah riwayat yang ada itu diulas sama beliau. Kemudian al fadl hadis, lafaz lafaz hadis juga disebutkan. Apa namanya? ofilah uh, ofi riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini. Ismaili begini, Ibnu Majah begini. Itu diulas sama sama beliau. Kemudian yang ketiga mengulas yang namanya rijalul hadis. Paham? rijalul hadis. Rawi-rawi disebutkan semua uh, Eh, sering dibawakan sama beliau. Yang keempat, masalah ilal. Sebagai seorang hafid, beliau pasti memoles semua bukunya dengan yang menyang ilal. Beliau berbicara masalah hadis. Tamam, c, Mana yang rajih, mursal atau mausul, Mokuf atau atau marfu. Hakaza. Tamam? Di samping itu karena fitin azakumullah, beliau membawakan ikhtilaf ulama fil fiqh. Bukan ahkamnya. fil fiqh bukan sama beliau. Kemudian tambahkan lagi fawaidul hadis. Belum saya uh, eh, lihat baik apa namanya eh, soalnya salahnya beliau. Itu mesti bukan. Wa fil hadis fawaid. Wa fihi, wa fihi, wa fihi, wa fihi, wa fihi. Tamam? Tinggal dilengkap karena betina azakumullah. Lebih lengkap. Yang marfu yang mauqufat dimausul sama beliau. Disebutkan para ulama yang memausulkannya. Tamam? Ahadis yang muntaqadah pada Sahih Bukhari ketika para saya Muslim diulas dengan ngeri sama beliau. Tamam? Ada huwa. Amma Syekh Nawawi fa mukhtasar ringkas. Paham ya? Ringkas. Ada syarahnya Nawawi rahimahullahu taala. Wa kilahuma tayyib. Wal wal fath ahsan. Kilahuma tayyib wal fath ahsan. Kalau secara buku mengasih. Hendaknya tahu beda. Siapa yang sering menukil dari Fathul Bari Hah? Sofahat bahkan berlima lembar. Hmm? Siapa itu? Yang sering menukil dari dari dari Fatul Bari. Dinukil, kadang sofahat. Beberapa lembar dinukil kan di, di bukunya. Dan sering seperti itu, nggak sekali dua kali. Hmm. Hah? Hah? Man, Dibuka apa? Hah? banyak bukunya? Nah. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Nah, ada yang tahu? Ah, penting ini, nggak ngerti repot urusannya. நடந்ததா நடந்ததா Azan. Anta. Terserah ente. Yang dia tahu. Yang banyak menukul dari Fathul Bari. Kita akhi. Ah, Al-Hasan. Nah, tahu. Yang paling banyak kalau kita nasakumullah ya. Al-Imam. Al-Imam. Al-Kahlani. Man hu? Siapa itu? Bukan nisbah yang dari masyurah. Siapa, siapa itu? Siapa Al-Kahlani itu? Mereka tahu juga. Wah, kesel. Hanya belum misalnya. Lo nggak tahu juga? Anda? Lo nggak tahu juga? Allah Akbar. Apa beda? Nggak ada yang tahu Kahlani. Hmm? Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala. Itu tahunya Shawqani itu. Nah, Nista tempatnya Kahlan. Kahlan. Dalam kitabnya Nailul Awtah. Ada. Tamam? Sehingga kalau mau beli Fatul Bahari yang kuat. Terlalu besar. Berapa jut itu. li, Nail autor diringkas. صافي خير بن وكيل ده ريمة الفاري وزيادة إذا ملك درس اليوم تمام لا سيد حكيم قال في المفهم على صحيح مسلم باب باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين Bab tidak cukup semata-mata melafazkan dua kalimat syahadat. Bal la budda min istiqanil qalbi Bahkan harus disertai dengan keyakinan hati. Kata beliau, hadhi tarjamatu tanbihun ala fasad di mazhabil murji'ah. Tarjama ini, bab ini sebagai tanbih, peringatan untuk menjelaskan rusaknya prinsipnya murji'ah. Nah, al-murji'ah wa nabidina azakumullah macam-macam. Murji'ah wa nabidina azakumullah isim fa'il dari ismu fa'ili man arja asyai. Isim fa'il dari arja'a yurji'u. Murji. Arja'a bimana akhara. Akhara. Mentakhir. Menunda. Secara syar'i karena bidin azakumullah. Murji'ah. Ialah alladzina akharul a'mal an musammal iman. Seseorang yang mengakhirkan. Orang yang mengakhirkan, yang menunda amalan dari nama iman. Dalam dengan bahasa lain, mereka tidak memasukkan amalan dalam kategori iman. Ada murjiah secara umum. Tidak memasukkan amalan dalam kategori keimanan. Wal murjiah ikhwanabuddin ya azakumullah salah satu asnafin. Tiga macam ikhwanabuddin ya azakumullah. Yang pertama, al-jahmiyah. Nah, jahmiyah dalam bab iman murji. Wah lebih parah lagi. Paling, paling parah lagi. Dia mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu semata-mata ma'rifat saja. Ngerti saja. Bahasanya orang Jawa, yang penting iling. Ya? Yang penting ingat, tahu. Kamu ngerti adanya, adanya Tuhan, adanya Allah, kalah. Mukmin sempurna imannya. Ada jahmiah ya. Sama ada jahmiah. Sehingga menurut dia, Allah ya, Fir'aun, mana? Mukmin, ya kan? Karena Fir'aun tahu, mau beli kerop, Wah, iblis, menurut siapa? mukmin, tahunya. Karena iblis tahu dia punya rom, Ya kan? Terus siapa yang kafir? Iblis dikatakan mukmin. Wa Fir'aun dikatakan mukmin. Yang yang yang kafir siapa? Kata para ulama, maka fara illa nafsah. Dia tidak mengkafirkan kecuali dirinya sendiri. Lu kan bisa? Iya. Dikarenakan Jahmiyah karena bidin azakumullah dalam tas asma sifat mu'attil. Akan ikhwan, meniadakan semua nama, semua sifat Nah sebuah zat yang tidak punya nama, tidak punya sifat, itu namanya apa? Syai'un ma'dum. Perkara yang tidak ada. Tidak ada wujudnya. Paham ya? Ada huwa. Artinya apa? Jahmiyah ada meyakini dalam hatinya Allah tidak ada. Kalau begitu bagaimana? Maka dia tidak iman. Sehingga menurut dia sendiri, dengan pengakuan dia sendiri dia mengatakan saya kafir. Paham tak? Agar saya dikatakan oleh para ulama, maka farailah nafsah. Anda bisa lihat dalam syarat Tahawiyah. Al-Imam Ibn Abla'is al-Hanafi rahimahullah ketika membahas masalah iman ini. Paham ya? Sehingga Jahmiyah karena bidin azakumullah dalam bab asma sifat hulunya nemen sama muasil. Dalam bab takdir apa itu? Jabriyah. Agar kawan, Dalam bab iman murjiah ulen. Dia mengatakan iman itu semata-mata iling, semata-mata ngerti saja. Yang kedua, yang namanya Al-Karamiyah. Al-Karamiyah, Allah meyakini yang namanya iman cukup dengan At-Talafud syahadatain. At-Talafud syahadatain Melafatkan dua kalimat syahadah saja. Entah dia meyakininya atau tidak. Entah dia mengamalkannya atau tidak. Semata-mata melafatkan khalas. Dia mukmin kamilul iman. Sempurna keimanannya. Ini karena azakumullah. Menurut mereka, kaum munafikin, kaum munafikin itu mukminun. Yang ketiga yang mungkin azakumullah ialah murjiatul fuqaha. Diistilahkan dengan murjiatul fuqaha. Tokoh mereka ialah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Murjiatul fuqaha ini meyakini yang namanya iman itu ialah keyakinan dalam hati, melafatkan dengan lisan saja. Amalan kata mereka tidak termasuk iman. Hadahu. Oleh karena betina azakumullah, qaulun fasid. Ucapan yang rusak karena betina azakumullah. Tamam? Wal khilaf bainal murji'ah wa ahli sunnah khilafun ma'nawi kata para ulama. Perbedaan antara prinsip murji'ah, murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah dalam bab ini itu khilaf yang maknawi antara hak dengan yang batil. Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala dalam akidah Tahawiyahnya Beliau goncang dalam bab ini. Ah, beliau goncang dalam ini. Enggak tegas mengatakan kesalahan Murji'atul Fuqaha. Wa syarih Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala ketika mengulas masalah ini bin azakumullah beliau mengatakan sudah dibawakan semua argumentasinya beliau mengatakan wal khilafu bainahum lafzi perbedaan antara mereka yang murjiatul fuqaha dan sunnah khilaf lafzi saja lafaznya aja yang berbeda tapi maknanya sama dibantah oleh para ulama la الخلاف معنوي ma'nawi هو wa sawab saya dikum insyaallah dalam bab tahawi ulang lagi hadhihi tarjamatu tanbihun ala fasadi mazhab al-murji'ati Bab ini khonafidin azakumullah sebagai peringatan untuk menunjukkan rusaknya prinsip murjiah. Semuanya, baik yang jahmiyahnya atau karamiyahnya atau murjiah atau fuqahanya. Al-qailina bi anna talaffudha bi syahadataini syafin fil iman yang menyatakan bahwasanya semata-mata melafatkan dua kalimat syahadat cukup dalam bab keimanan. Mana ulama ya kan? Murjiah jenis yang mana ini? al karomia, al karomia. Sekarang ini khonafidin azakumullah ada model baru mengumpulkan antara prinsip karamiyah dengan prinsip khawarij. Dipoles, dimodifikasi, dicet, menjadi sebuah firqah kelompok semalan baru e, mutakhir ha? yang namanya jamaah syahadatain yang namanya jamaah syahadatain saat ya kan masyhur itu tamam mereka mengatakan ya, dengan Allah yang namanya seorang itu harus mengucapkan dua kalimat syahadah fakat tamam yang penting dia mengucapkan dua kalimat syahadah tidak perlu capek-capek beramal yang penting bersyahadat yakfi sehingga mereka punya sholat amburadul, wa puasanya amburadul, yang penting syahadatain. Dari sini, azakumullah, mereka mirip dengan keroniyah. Adapun sisi kemiripan dengan khawarij, mereka mengatakan dua kalimat syahadatnya harus dilafatkan di depan kiai mereka. Di depan pendiri mereka, jamaah syaratain. Tamam? Agar. Ah, Kalau tidak diucapkan di depan kiai mereka, tidak sah syahadatnya. Karena nggak sah, maka dia kafir. Nah, Paham ya? Mereka mengatakan bahwasanya syahadatnya kaum muslimin sekarang ini tidak ada yang sah. Loh kenapa tidak sah? Karena tidak dilafatkan, di, disampaikan di hadapan Pak mereka, kiai mereka. Dari sini khonafidina Azzaikumullah, jamaah satu ini, jamaah ini khonafidina Azzaikumullah, mirip dengan khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin yang bukan golongannya. Paham ya? Ada memodifikasi antara keramiah wal khawarij Allah alam bagaimana dalamnya lagi. Kalau mau dipreteli barangkali akan keluar semua sungguh-sungguh lama. Tahu sungguh ya? Akan muncul lagi yang namanya tanduk-tanduk kelompok-kelompok terdahulu yang kemudian dimunculkan lagi di zaman sekarang ini fanabitina Ada pun model khawarij sekarang ini fanabitina azakumullah fakafiratun jidda. Teramat sangat banyak jenis dan modelnya. Tamam? Nah, ada. Ada yang dalam bentuk mengkafirkan kaum muslimin, ada yang dalam bentuk pengeboman-pengeboman, ada pula Allah ya yang dalam bentuk upaya-upaya pemberontakan kepada penguasa. Dalam upaya-upaya pemberontakan kepada penguasa. Yang sekarang ini khanabitina azakumullah sedang marah. Sedang marah ialah upaya untuk membuat negara baru dalam negara yang telah ada. Paham ya? Bahasanya hukumah fi batnil hukumah. Baljah fi batnil baljah. Pemerintahan dalam perut pemerintahan negeri, sebuah negeri, sebuah negara dalam perut sebuah negara dengan label khilafah Islamiyah, dengan slogan menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Padahal ikhwan azakumullah yang mereka inginkan di dalamnya ialah perebutan politik dan yang mereka inginkan pula ikhwan azakumullah ialah penggulingan kekuasaan, pemberontakan penguasa pada ujung akhirnya nanti. Wa subhanallah ikhwan azakumullah sangat gencar sekali ide-ide ideologi-ideologi syaitan selada. Wah subhanallah ya azakumullah sudah mulai masuk ke tempat kita. Sudah mulai masuk merambah masyarakat kita. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, dengan slogan sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah. La haula wala quwata illa billah. Ada yang menyaksikan? Ada yang melihat? Dalamnya ya akan yang mereka inginkan ialah upaya untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Mendirikan di mana? Mendirikan dalam tubuh pemerintahan Indonesia Raya. Dalam keadaan ikhwanabidina azakumullah yang namanya hukumah Indonesia. Pemerintahan Indonesia ikhwanabidina azakumullah. Pemerintahan yang sah. Ya walaupun banyak apa namanya gaduh-gaduhnya. Tetapi mau tidak mau harus diyakini sebagai pemerintahan yang sah. Lalu untuk apa ya Khonafidin Azzaikumullah membuat daulah baru, membuat khilafah baru, membuat negara baru dalam tubuh negara kita ini? Tidak ada lain. Khonafidin Azzaikumullah, tujuan mereka ialah hanya untuk menggulingkan kekuasaan. Dengan bahasa sekarang, bahasa kasarnya, hendak memberontak penguasa. Wala haula wala quwata illa billah. Model-model seperti ini khonafidina Azzaikumullah, kalau tersebar di kalangan masyarakat, anteng masyarakatnya. Tenang-tenang baik. Banyak orang syaratan. Tenang-tenang baik. Eh, santai-santai saja. Tidak merasa diri mereka sedang diserang oleh pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya mereka sendiri mengingkarinya. Kalau ada orang yang menyatakan, mari kita memberontak penguasa. Kira-kira masyarakat ngamuk apa ngamuk? Ngamuk ya. Apalagi ini, gerakan apalagi yang menguasai. Tetapi khonamitina azakumullah ketika dibikin bahasa dengan bahasa yang lebih halus, lebih moderat, terkesan islami, anteng-anteng saja. Tadi sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah. Ah, Agak. Ya tahu khonamitina azakumullah dalamnya itu apa? Dalamnya itu ya bodoh. Sama saja dengan yang namanya pemberontakan. Yaitulah prinsipnya orang khawarij. Nah ini khonamitina azakumullah yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan pengeboman-pengeboman di mana-mana. Ya ini yang dimaukan sama mereka. Ingin mendirikan khilafah Islamiyah, mendirikan hukumah Islamiyah kata mereka dengan keyakinan pemerintahan sekarang ini telah kafir, dikarenakan telah kafir, dibom semua tempatnya, diberontak. Fala haula wala quwata illa billah. Dulu mereka ngamuk-ngamuk khanabitina azakumullah. Ketika grup gemblung-gemblung kayak Imam Samudra mengebom Bali mengepom ini, mengepom itu. Luar biasa ngamuk. Mencap mereka sebagai teroris. Lah ini di depan mata mereka sendiri. Pemikirannya Imam Samudra. Pemikirannya para teroris. Yang dikasih baju dengan baju Islam. Mereka diam saja. Wallahu alam apa karena kebodohannya sehingga perlu belajar agama? Apakah, ataukah dikarenakan yang mengucapkannya ialah tokohnya mereka? sehingga dianggap benar fala haula wala quwata illa billah ummat ummat ikhwan ha fala haula wala quwata illa billah ada ketika mereka sedang dikepung oleh pemikiran-pemikiran bid'ah santai-santai saja ya itu kan wawasannya wawasan ya akhi jangan mempersempit diri ya kita lek saja apa sebagai wawasan tapi giliran yang nabiina asakumullah disebarkan di tengah-tengah mereka sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Disebarkan di tengah-tengah mereka ilmunya Rasul. Dibagikan kepada mereka warisannya Rasul. Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya berontak. Qamat alaihimul qiyamah. Langsung kiamat suhro menimpa mereka. keker urusan dunia. Hah? Fala haula wala quwata illa billah. Diingkari sunnahnya, menentang sunnahnya, ngamuk-ngamuk dengan sunnahnya, wah ngamuk-ngamuk dengan orang yang membawa sunnahnya. Seakan-akan ada bom nuklir yang meledak di tengah-tengah mereka. Qala haula wala quwata illa billah. Wa yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Rasul yang sangat mengancam keutuhan agama, bangsa dan negara mereka di depan mata mereka. Mereka lihat sehari-harinya, mereka baca sehari-harinya. Tenang-tenang saja. Allahul musta'an ya muslimin. Adriku, tangkap sinyal-sinyal bahaya seperti ini dengan cepat Caranya bagaimana? Belajar ilmu agama yang baik. Sudah kamu tahu, ini fitnah sedang datang melanda masyarakat kalian, melanda kampung kalian, kecamatan kalian. Jangan biarkan begitu saja. Siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang memulainya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tidak mengira ya khanafitina Azzaikumullah. Pemikiran yang seperti ini sampai masuk dalam kotak santri ke SDI, ke SDI ini ya Pak. Hah? Kota santri masih kita yuhada. Tidak mengira ya khanalutina azakumullah. Bayangannya bos, insya Allah stop sampai di kota Gresik saja. Ternyata terus merembet, terus merembet, terus merembet. Wa subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Terpampang dengan jelas di tengah-tengah kota Sidayu. Slogan-slogan yang seperti itu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Kita minta kepada pemerintahan kita ya khanalutina azakumullah. Segera diatasi itu. Kalau sampai anak-anak muda yang semangatnya tinggi itu, mulai senang dengan agamanya, kemudian termakan dengan pemikiran seperti itu, hati-hati loh. Nanti lama-lama ada tokoh-tokoh bom dari Cidayu loh. Hati-hati. Segera ditangani itu. Kalau ndak bahaya itu. Jangan-jangan nanti ada apa namanya membuka markas baru cabangnya Amrozi. Hati-hati loh. Wala haula wala quwata illa billah. Anas, kana bidina azakumullah ma yafhamun. Kebanyakan mereka ikhwan tidak faham tentang masalah agamanya. Allahu musta'an, Allahu musta'an.